Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini kita masih melanjutkan uh, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam salam dan ini adalah bagian yang kedua dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam tentu beserta ayahnya Nabi Yakub alaihi masallatu wassalam wa ala nabiyyina afdhalus salati wat taslim. Yang lalu kita telah membahas bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan bersujud Kemudian ayahnya melarang untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Kemudian yang lalu juga telah dibahas eh, saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya ada 11 ya dengan beliau 3 dengan beliau 12 itu eh, iri lalu membuat rencana-rencana buruk eh, yang kemudian sampai akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur dibuang ke sumur Kemudian mereka datang kepada ayahnya e, dengan mengutarakan kebohongan-kebohongan. Katanya Yusuf itu dimakan oleh serigala dan yang lain-lainnya. Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar. Dan pembahasan kita sekarang melanjutkan. Yaitu Nabi Yusuf ketika masih berada di dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur, Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Yusuf bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Yusuf dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Nabi Yusuf menceritakan semua ini kepada mereka-mereka saudara-saudaranya yang mencelakakannya. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Lalu e, mereka musafir ini menginginkan air. Salah seorang dari mereka mengambil air dari sumur itu. Menurunkan timbanya. Dan ternyata Yusuf alaihissalam bergantung di timba itu. Bergantungan di timba itu. Sehingga yang menimba kok merasakan berat. Kok berat ini ya, ada apa ini? Tidak seperti biasanya. Biasanya kalau air itu nggak seberat ini, ini kok berat. Ternyata, oh, ya Bushra, hada gulam. Oh, kabar gembira, ini ada seorang anak muda. Mereka senang, mereka nemu anak. Nabi Yusuf itu guanteng. Kemudian mereka menyembunyikan Nabi Yusuf ini oleh mereka dijadikan sebagai barang dagangan. Sebagai barang dagangan. Padahal Allah maha mengetahui yang mereka kerjakan. Allah maha tahu semuanya. Dan memang ini semua diatur oleh Allah. Ini semua adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Yusuf itu oleh mereka mau dijual. Mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Beberapa dirham saja karena mereka tidak tertarik hatinya kepada Nabi Yusuf. Subhanallah ya, ini takdirnya Allah. Padahal Nabi Yusuf ini ganteng, Masya Allah, gagah. Tapi Allah menjadikan mereka tidak tertarik kepada Nabi Yusuf. Allah menjadikan mereka itu oh, menjual Nabi Yusuf. Ini takdirnya Allah. Sesuai dengan perjalanan nanti panjang lebar. Perjalanan uh, kisah Nabi Yusuf yang panjang ini. Ini rencana Allah. Mestinya ya secara akal, secara logika, kalau orang nemu Nabi Yusuf itu ya seneng. Waduh nemu anak ganteng, siapa yang tidak seneng? Sekarang aja ada perang di jalur Gaza, melihat anak-anak ganteng-ganteng banyak yang mau. Saya mau jadi mengadopsi anak-anak jalur Gaza karena ganteng-ganteng. Sama dengan juga dulu di Bosnia ada perang, saya mau mengadopsi anak Bosnia, baik yang perempuan atau yang laki. Nah, ini subhanallah Nabi Yusuf ini ganteng, gagah, tapi yang menemukan itu oleh Allah dijadikan tidak begitu tertarik hatinya. Sehingga mereka hendak menjualnya. Menjual di di pasar. Akhirnya subhanallah ketika Nabi Yusuf ini dijual di pasar. Ada orang Mesir yang uh, yang membelinya. Orang Mesir yang membelinya ya. Nanti ternyata orang itu adalah uh, seorang menteri di kerajaan di Mesir. Bahkan Nabi Yusuf waktu dijual dengan harga yang murah. Padahal mestinya kalau menurut logika mahal, mahal, anak muda, gagah, tampan. Itu dijadikan budak ya, dijadikan budak. Budak itu dijual dengan harga yang murah. E, orang itu, orang Mesir itu e, ada yang menyebut namanya Kitfir dan yang lain-lainnya. Istrinya namanya Zulaiha, itu e, yang terkenal seperti itu. Walaupun juga uh, ada uh, beberapa pendapat yang lainnya, yang nama-nama ini nggak nggak begitu penting ya. Yang penting ceritanya benar dan kita ambil faedahnya, pelajarannya. Dibeli oleh orang Mesir itu, yaitu uh, penguasa Mesir, uh, menteri di Mesir, kemudian berkata kepada istrinya, "Akrimi maswah, asa an fa'ana aw nattakhidahu walada." Wahai istriku, berikanlah kepada anak muda ini tempat dan pelayanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Karena eh, suami istri tidak punya anak dan nikah sudah lama tidak punya anak. Jadi Nabi Yusuf itu dibawa ke rumahnya, dilayani dengan pelayanan yang baik. Diharapkan itu bermanfaat keberadaannya di sana, bahkan juga dianggap sebagai anaknya dianggap sebagai anaknya sendiri. Hidup di kerajaan. Ini yang ngatur Allah. Yang ngatur Allah. Di rumahnya eh, penguasa Mesir tadi itu ya, menteri di Mesir. Ini yang ngatur Allah semuanya. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, ada satu pelajaran yang eh, penting sekali. Dan pelajaran ini berkaitan dengan masalah hukum jual beli, hukum muamalah. Kita lihat kisah ini, mereka akan nemu Nabi Yusuf dari sumur, lalu dijual. Padahal Nabi Yusuf bukan budak, oleh oleh dia diambil sebagai budak dijual. Ini hukumnya bagaimana? Dari sini para ulama mengambil satu faedah bahwasanya kalau oh, harta itu sudah eh, berada di tangan manusia, berada di tangan manusia, berpindah-pindah tangan, dan menjadi harta yang umum lah, harta manusia yang umum, barang dagangan yang umum, itu sah kita membelinya. Walaupun asal mulanya itu berasal dari cara-cara yang tidak syar'i, cara-cara nggak benar, tapi kita nggak tahu. Sudah berada di pasaran dijual belikan, kita menganggap dia adalah barang dagangan sebagaimana biasanya. Kita membelinya, itu nggak apa-apa, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Walaupun asalnya dulu semula itu uh, eh, eh, caranya nggak syar'i. Seperti ini ya. Nabi Yusuf ini kan uh, bukan cara yang syar'i untuk diperdagangkan. Nabi Yusuf bukan budak, seorang yang merdeka. Tapi oleh saudaranya dibuang di sumur, lalu oleh yang menemukan dari sumur dijual, dijual. Ini secara syar'i nggak benar, Nabi Yusuf bukan budak. Tapi karena di pasar itu nggak ada yang tahu, sudah dianggap sebagai barang dagangan, maka yang membelinya pun nggak salah. Karena dianggap itu adalah budak, dibeli, nggak salah dia. Sehingga ketika diperjualbelikan, orang-orang anggap ini sama dengan budak-budak yang lain dijualbelikan, itu yang nggak masalah, mereka nggak dosa. Yang dosa adalah yang pertama sekali yang dia tahu itu adalah cara yang tidak syar'i. Adapun yang lain-lainnya itu nggak nggak nggak dosa. Seperti itu. Walaupun Nabi Yusuf ini dijadikan sebagai budak, tapi Allah menyebut Nabi Yusuf sebagai sayyid. Sebagai sayyid, sayyid itu adalah majikan orang merdeka, bukan budak. Karena itu Allah memberikan kepada Nabi Yusuf kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang mulia di bumi Mesir. Bahkan di muka bumi semuanya. Dan juga diajarkan kepada Nabi Yusuf itu takbir mimpi. Dan uh, di sini ada kata-kata penting di dalam ayat nomor 21. Silakan Anda buka ayat 21 surat Yusuf surat ke-12. Ada kata-kata yang berbunyi Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Kalau diartikan secara harfiah dan Allah itu selalu menang dalam urusannya. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Di sini ada faedah yang cukup mendalam. Bahwa kalau Allah telah menentukan sesuatu, menakdirkan sesuatu, pasti terjadi. Siapapun gak bisa menghalang-halanginya. Siapapun tidak bisa merintanginya. Siapapun tidak bisa menghalanginya. Allah menang wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Allah selalu menang dalam semua urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Di sini Allah menang, artinya rencana Allah itu berjalan. Nabi Yusuf pada akhirnya jadi nabi, e, berkuasa, tapi perjalanannya panjang. Dan ini semua adalah rencana Allah berjalan, berjalan. Subhanallah. Kalau kita mengimani yang seperti ini, hidup kita ini tentram, damai, sejahtera. Yang penting kita berada di atas jalan yang lurus dan kita berusaha, berdoa, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala Nabi Yusuf telah mencapai usia uh, walamma balagha asyuddahu ya, cukup dewasa itu uh, ada yang mengatakan antara 30 sampai 40 tahun, tapi kebanyakan para nabi itu oleh Allah diangkat uh, ketika umurnya 40 tahun. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Itu ayat lain menyebutkan disebutkan itu 40 tahun ya. Eh, balagha asyuddahu itu 40 tahun, 40 tahun. Nabi Yusuf oleh Allah diberikan hikmah dan diberikan ilmu, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Demikianlah orang-orang yang berbuat baik oleh Allah pasti diberi balasan kebaikan. Jangan ragu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini perlu kita camkan dalam diri kita, kita patri di hati kita, kita pahat di sana untuk kita tidak pernah melupakannya. Bahwa orang yang berbuat baik pasti oleh Allah diberikan balasan kebaikan. Sekali lagi, hidup ini tidak gratis. Hidup ini ada resikonya. Hidup ini ada konsekuensinya. Kebaikan sekecil apapun kita akan mendapatkan hasilnya adalah kebaikan pula keburukan sekecil apapun, kita pasti akan mendapatkan hasilnya keburukan pula, cepat atau lambat. Orang berbuat buruk sekarang ada balasannya, cepat atau lambat. Kalau nggak sekarang mungkin besok, atau mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Yang pasti ada balasannya, di dunia ada, di akhirat ada. Demikian pula orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Di dunia ini cepat atau lambat, mungkin besok, minggu depan, besok lusa, eh, tahun depan, 10 tahun lagi, tapi ada balasannya kebaikan itu. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf ini tinggal di rumah ya, di rumah yang mana kita tahu Nabi Yusuf itu orangnya tampan, ganteng, gagah. Akhirnya istri Al-Aziz, istri uh, Pak Menteri itu eh, ternyata cinta juga kepada Nabi Yusuf. Nah ini bahaya ya, bahayanya orang itu berdua-duaan laki perempuan. Berdua-duaan laki perempuan bukan mahram. Nanti akan menimbulkan fitnah. Bahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidak ada seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan, berkhalwat dengan perempuan melainkan ada pihak yang ketiga yaitu setan. Digoda oleh setan, digoda oleh setan. Karena itu kita perlu waspada, hati-hati terutama ipar, kerabat-kerabat dekat uh, suami atau istri ya, ipar itu bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ipar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala alhamu almaut Ipar adalah kematian. Ipar adalah kematian. Ipar itu bahaya sekali. Karena justru orang itu malah gampang-gampangkan, meremehkan, dianggap nggak masalah, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Justru tambah bahaya, bahaya sekali. Subhanallah, uh, uh, uh, perempuan ini cinta kepada Nabi Yusuf. Uh, disebut dengan Zulaiha ya, biasanya disebut dengan Zulaiha. Ini juga ada pepatah dalam bahasa Jawa yang berbunyi, Weting Trisno, Jalaran Soko Kulino ya Witing Trisno Jalaran Soko Kulino karena sering ketemu ya senang juga nanti timbul cinta sering ketemu Allah mengatakan di ayat yang nomor ke-23 warawadat allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak dan wanita itu Siti Zulaiha yang mana Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, wanita itu menggoda Nabi Yusuf. Menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Nabi Yusuf diajak berbuat serong. Diajak berselingkuh. Dan perempuan itu telah menutup pintu-pintu semuanya. Subhanallah ya. Inilah kalau sudah hawa nafsu, syahwat berbicara. Sudah mata buta, telinga tuli, nggak peduli. Tutup pintu semuanya. Tutup, nggak ada orang. Nabi Yusuf digoda. Diajak berselingkuh. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana matwai, innahu la yuflihud dalimun. Kata Nabi Yusuf. Nah, perempuan itu mengatakan dulu, marilah ke sini. Hai Yusuf, ke sini. Marilah ke sini. Ayo, kita berbuat uh, maksiat. Berbuat berzina. Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku itu, majikanku itu telah memperlakukan aku dengan baik. Aku tidak akan mengkhianati majikanku. Suamimu itu baik kepada aku. Aku tidak mau khianat kepada suamimu. Tidak mau. Dia baik kepada aku. Sesungguhnya orang-orang yang dolim tidak akan beruntung. Tidak akan menang. Tidak akan sukses. Subhanallah ini godaan yang berat. Godaan yang berat. Siti Zulaiha ini cuantik orangnya. Ini godaan yang berat. Nabi Yusuf juga gitu muda, masih muda. Punya syahwat, punya nafsu. Ini godaan yang sangat berat. Inilah namanya eh, kesabaran, sabar ikhtiari, sabar berupa pilihan. Dia bisa melakukan perbuatan itu dan dia bisa memilih untuk tidak melakukannya. Ketika memilih untuk tidak melakukannya itu adalah kesabaran yang amat sangat hebat. Kesabaran Nabi Yusuf ketika tidak melayani di sini lebih hebat dari kesabaran Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur, lebih hebat. Karena ketika dibuang di sumur itu namanya sabar ittirori, sabar terpaksa, enggak ada pilihan. Dibuang di sumur ya sabar, sabar, minta tolong Allah. Kalau ini namanya sabar ikhtiari, sabar pilihan. Bisa eh, melakukan pelanggaran, bisa memilih untuk tidak melakukan pelanggaran itu. Dan beliau memilih untuk tidak melakukan pelanggaran itu. Padahal sama-sama cintanya. Sama-sama sukanya. Mari Anda baca di dalam ayat ke-24. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Sama-sama senangnya. Sama-sama kepinginnya. Fitnah sudah sama-sama senang. Tapi oleh Allah Nabi Yusuf dilindungi. Nabi Yusuf melihat tanda dari Allah. Tanda ini tafsirannya banyak sekali. Yang jelas pokoknya ayat-ayat Allah yang membuat Nabi Yusuf takut. Takut daripada melakukan perbuatan itu. Kemudian memang inilah Alhamdulillah ya. Allah menyelamatkan orang-orang yang baik. Orang itu kalau baik, kalau soleh. Ketika dia hendak maksiat itu oleh Allah diselamatkan, dilindungi, digagalkan. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi kadang orang itu hendak berbuat maksiat ternyata nggak berhasil. Ini Alhamdulillah berarti anda itu dicintai Allah. Allah melindungi anda. Ya, misalnya ada orang itu kepingin berzina. enggak pernah berhasil. Alhamdulillah Anda oleh Allah itu dijaga, dilindungi, dipelihara. Kepingin pacaran. tidak pernah dapat pacar. Alhamdulillah. Berarti Allah itu jaga, melindungi. Mau korupsi, mau mencuri. Selalu gagal terus. Alhamdulillah. Berarti Allah itu cinta. Cinta dan melindungi. Karena itu Allah mengatakan. Kadalika linasrifa anhu su'a wal innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi orang-orang yang ikhlas, dipilih oleh Allah, yang baik, diselamatkan dari kemaksiatan. Dilindungi dari kemaksiatan. Ini luar biasa ya, Nabi Yusuf diajak serong gak mau. Bahkan wanita itu Oh, mengejar-ngejar Nabi Yusuf. Dikejar-kejar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari dikejar. Sehingga keduanya berlomba-lomba lari menuju pintu. Akhirnya wanita itu menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Sampai bajunya Nabi Yusuf itu terkoyak dari belakang. Terkoyak dari belakang. Nabi Yusuf lari kepingin keluar. Ternyata di depan pintu ada orang yang melihat. Lalu wanita itu ketakutan, langsung dia membuat e, kebohongan. Ternyata wanita itu, istri Al-Aziz itu malah eh, menyalahkan Nabi Yusuf, menuduh Nabi Yusuf, menfitnah Nabi Yusuf. Perempuan itu mengatakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu? Ini perempuan ini lapor kepada suaminya. Karena ketahuan kejadian itu. Wahai suami, kalau ada perempuan, kalau ada laki-laki mau serong dengan istrimu, apa yang kamu lakukan? Tentu yang paling pantas itu dia dipenjara atau dihukum dengan adab yang pedih. Wah, Nabi Yusuf difitnah. Akhirnya Nabi Yusuf membela diri. Oh, ini perlu membela diri ya. Perlu membela diri. Jadi ketika kita difitnah orang, kita jelaskan permasalahannya. Iya, benar nggak gitu. Nabi Yusuf mengatakan, uh, dia yang menggoda aku untuk menundukkan diriku kepadanya. Kata Nabi Yusuf, bukan aku yang mengajak dia berselingkuh, tapi dia yang ngajak aku. Dia ngajak aku, aku nggak mau. Akhirnya alhamdulillah ternyata ada saksi di sana. Saksi ini ya banyak pendapat ya, kita nggak nggak ribut dengan pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan orang dewasa, ada yang mengatakan anak kecil berbicara macam-macam. Yang jelas pokoknya menurut Al-Quran saksi. Saksi itu dengan penuh keadilan mengatakan, gini aja, untuk memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar dilihat aja. Bajunya Yusuf itu koyaknya atau robeknya itu di depan atau di belakang. Kalau baju gamisnya koyak di depan, di muka, maka berarti wanita itu yang benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Ini yang pertama ya. Jadi kalau bajunya tuh koyak di depan, robeknya di depan, berarti memang Yusuf yang hendak uh, memperkosa wanita itu, lalu wanita itu melindungi dirinya sampai narik-narik bajunya Nabi Yusuf untuk menyelamatkan diri. Kalau sobeknya di depan. Sebaliknya, dan jika baju gamisnya koyak atau robek atau sobek di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Kalau yang robek di belakang, berarti memang Yusuf itu tidak salah. Yusuf itu lari, tapi wanita ini narik. Narik mau ngajaknya berselingkuh. Nabi Yusuf tidak salah, yang salah perempuan. Akhirnya ternyata setelah dilihat, bajunya terkoyak di belakang. Berarti memang perempuan itu yang bersalah. Dan itulah tipu daya kaum wanita ya. Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Tipu daya perempuan itu lebih besar daripada tipu daya setan. Karena kalau tipu daya setan Allah mengatakan di ayat yang lainnya inna syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah. Tapi kalau ini tipu daya perempuan inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya kamu wahai kaum wanita amat besar. Artinya godaan perempuan ini uh, besar sekali ya. Kita Rasulullah juga mewanti-wanti daripada fitnah dunia, fitnah perempuan, godaan-godaan seperti itu. Ini luar biasa ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, para pendengar setia Radio Dakwah islamia Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Ini adalah godaan yang sangat berat sekali. Eh, karena itu Rasulullah SAW mengatakan orang yang e, nanti hari kiamat mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsh Allah yaitu ketika di padang mahsyar ketika matahari di atas kepala masing-masing orang bermandikan keringat ada beberapa kelompok yang mereka tidak terkena sengatan matahari itu. Mereka sejuk, mereka dingin, mereka damai, mereka tenang, mereka tentram, seperti itu. Di antara mereka itu adalah warajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wajamal jamal ini inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat serong oleh seorang perempuan yang cantik lagi mempunyai kedudukan. Datu mansibin wa jamal. Punya kedudukan ya. Eh, dan cantik. Itu kalau ada perempuan model gini. Sudah cantik punya kedudukan lagi. Tidak ada yang nolak itu. Tidak ada yang nolak. Tapi ternyata laki-laki itu menolak. Laki-laki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Aku nggak mau berzina. Aku takut kepada Allah. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Demikian pula seorang perempuan yang diajak serong oleh laki-laki yang tampan dan punya kedudukan. Lalu perempuan itu mengatakan, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Ini subhanallah luar biasa dan doanya itu mustajab. Mustajab doanya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diajak serong oleh perempuan yang cantik, punya kedudukan. Bahkan di rumah nggak ada orang yang tahu, aman-aman saja. Bahkan kalau nggak melayani diancam. Apalagi juga masih muda Nabi Yusuf. Kemudian juga sama-sama uh, suka tapi Nabi Yusuf tetap uh, ingat Allah. Aku takut kepada Allah. Aku nggak mau melayani. Ini masya Allah. Inilah faedahnya sekali lagi orang itu kalau soleh ya berbuat baik, soliha itu Allah nanti menyelamatkan. Kalau dia hendak berbuat maksiat diselamatkan oleh Allah, digagalkan maksiatnya oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau anda ingin berbuat maksiat lalu nggak pernah berhasil, gagal, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah itu nikmat. Karena ada orang itu kalau berbuat maksiat selalu gampang berhasil sukses. Itu hati-hati. Itu jalan menuju ke neraka, bahaya sekali. Kemudian di sini saya teringat satu kisah eh, di dalam kitab At-Tawabin ya, yang ditulis oleh Ibnu Kudama tentang orang-orang yang taubat. Eh, pada zaman dahulu eh, ada mohon maaf ya ada seorang pelacur. Pelacur ini kelas tinggi kelas tinggi ya. Kalau kalau istilah sekarang itu ya kelas-kelas hotel bintang lima lah, bintang lima atau lebih dari itu. Ya kita bisa bayangkan cantiknya seperti apa, baunya itu wangi. Parfumnya itu 20 meter sudah tersium baunya, wangi sekali. Nah kalau zaman dulu kan tidak ada hotel, dia itu punya rumah, rumah mewah. Dan di depan rumahnya ada bendera. Bendera tanda bahwa di situ ada uh, perempuan yang Eh, bisa dikumpuli. Tapi kalau bayar uang yang sangat mahal. Bayarnya mahal sekali. Kalau orang tidak punya uang tidak bisa. Bahkan pelacur itu mempunyai sekretaris. Kalau mau berhubungan dengan dia, ketemu sekretarisnya dulu. Ya tulis dulu alamatnya harus jelas. Nggak mau orang-orang yang gelap, nggak dikenal, nggak mau. Jadi kalau mau oh, tidur dengan pelacur itu bayar mahal, daftar ke sekretarisnya dulu, dan KTP-nya ditulis alamatnya di mana akhirnya ada seorang pemuda soleh, pemuda yang soleh ya, dia kok subhanallah ingin, ingin tidur dengan pelacur itu. Ini godaan setan. Akhirnya dia menabung. Nabung, nabung, nabung, nabung. Sampai uangnya cukup ya, terkumpul. Eh, sanggup untuk eh, tidur dengan pelacur itu, dia datang ke sana. Ketemu sekretarisnya, dicatatnya namanya, alamatnya semuanya, dan dia bayar, serahkan semuanya. Uang itu, mahal sekali entahlah kalau sekarang itu kelasnya kelas berapa juta ya, mungkin 10 juta atau berapa wallahu alam. Yang jelas ini yang mahal. Kemudian setelah itu ketika gilirannya dia masuk ketika hendak melakukan hubungan hubungan suami istri, hubungan intim, pemuda ini gemetar, gemetar, gemetar, takut luar biasa, gemetar, takut luar biasa, nggak bisa dia berhubungan. Lalu pelacur itu mengatakan, loh kamu ini kenapa? Orang-orang itu semuanya kalau sudah begini paling seneng. Paling senengnya dicari-cari ya ini. Lah kamu sekarang kok malah gemetar, kenapa kamu ini? Kemudian pemuda itu mengatakan, ya Allah aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Ingat Allah. Kemudian pelacur mengatakan, loh apa kamu tidak sayang dengan uangmu? Kamu kan sudah bayar mahal tadi itu. Nanti uangmu hilang loh. Nggak dikembalikan lagi uangnya. Sudah tidak apa-apa. Uangku yang hilang aku ikhlaskan tidak apa-apa. Tidak apa-apa uangku hilang. Yang penting aku, aku tidak mau berzina. Aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Subhanallah. Jadi pemuda ini karena kesolehannya ketika hendak berzina itu ingat Allah. Takut nggak jadi berbuat. Itulah faedahnya orang yang berbuat kebaikan. Ketika hendak berbuat maksiat oleh Allah disadarkan. Dan ternyata uh, kesolehan pemuda ini, takutnya pemuda ini kepada Allah, itu benar-benar menyentuh hati sang pelacur tadi itu. Pelacur tadi itu setelah pemuda ini keluar ya, pelacurnya berpikir, Ya Allah, ternyata ada orang seperti itu ya. Ada orang seperti dia. Padahal semua orang itu kalau udah ketemu saya paling seneng. Paling seneng sudah lupa semuanya. Tapi dia masih ingat Allah, dia takut kepada Allah. Dan dia tidak mau berbuat zina. Subhanallah, bagaimana dengan aku? Setiap hari aku berzina, melayani orang. Aku menjadi perempuan yang murahan. Kemudian berkat kesolehan dan ketakutan pemuda tadi kepada Allah. Langsung pelacur ini taubat. Saya putuskan hari ini juga saya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelacur ini taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Dia benar-benar menyesal. Tidak berbuat lagi. Janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kemudian pelacur itu tertarik dengan pemuda yang soleh itu. Dia tanya kepada sekretarisnya, di mana alamatnya. Kan tadi sudah dicatat ya. Oh alamatnya di sana, di desa ini, desa itu. Kemudian pelacur yang mengatakan, ayo sudah. Kita bawa semua harta kita berangkat ke sana. Aku ingin menikah dengan pemuda yang soleh itu menikah dengan cara yang benar, yang halal. Berangkat, pelacur ini berangkat dengan membawa hartanya ya. Kalau sekarang ya ibaratnya itu kalau dulu membawa naik onta, beberapa onta ya. Hartanya dimuat di beberapa ekor onta. Kalau sekarang ya mungkin mobil-mobil banyak sama truk-truk ya, bawa harta buahnya ini. Sambil ini pelacur ini cantik luar biasa dia berdandan kayak ratu, seperti ratu, seperti permaisuri. Dia datang ke desa itu. Orang-orang desa semuanya teriak-teriak, ada ratu datang, ada ratu datang. Dikira ini ratu, ini punya kerajaan. Karena dahsyatnya, mewahnya rombongan yang masuk itu. Dia tanya, mana alamat ini mana? Pemuda ini di mana rumahnya? Oh di sana, di sana ditunjuki. Sampai di rumahnya pemuda itu diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada pemuda ini? Oh ada, ada. Silakan pemuda ini begitu kelihatan e, pelacur itu dengan demikian cantik kayak ratu luar biasa dan pelacur mengatakan aku sudah taubat kepada Allah sekarang aku ingin menikah dengan kamu pemuda ini kaget luar biasa langsung jatuh langsung mati kaget langsung mati nggak nggak nyangka dia nggak nyangka kaget sekali ini luar biasa akan menikah dengan ratu dia Soal masalah dia pelacur kan masa lalunya, masa lalu yang yang sudah biar berlalu. Yang penting dia itu taubatan nasuha, yang penting sekarang dan ke depan. Waduh, dia menyesal. Perempuan ini menyesal. Aduh, aku nggak jadi nikah dengan dia. Padahal aku senang sama dia. Dia orang soleh. Aku ingin dibimbing oleh dia. Sudah, tidak apa-apa sudah. Kalau memang dia meninggal dunia, aku kepingin tetap juga menikah dengan kerabatnya, dengan saudaranya atau dengan kerabatnya dia laki-laki. Akhirnya menikahlah dengan kerabatnya pemuda itu, orang soleh juga. Dan subhanallah dari hasil pernikahan itu eh, keluar anak cucu keturunan yang baik-baik. Penghafal-penghafal Al-Quran. Dan mereka semuanya menjadi duat, para da'i yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah. Eh, jadi ketika diajak berbuat uh, serong, berzina itu ikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kisah lagi yang cukup indah tentang hal ini. Ini yang cerita ini orangnya langsung kepada saya. Orang ini eh, dulu pada zaman zaman eh, zaman penjajah ya, entah zaman Jepang atau zaman Belanda. Pemuda ini gagah. Gagah dia itu jualan radio. Waktu itu ada perempuan cantik kulit putih. Kulitnya putih ya, beli radio Kemudian setelah dibawa pulang radionya itu dia datang kepada pemuda itu. Pak, radionya rusak di rumah saya pak, tolong betulkan. Oh iya, sudah ya Berangkat pemuda ini dengan perempuan itu ke rumahnya. Setelah sampai mas masuk di rumahnya, uh, orang laki-laki tanya, mana radionya? Oh di sana pak. Ternyata diajak masuk di kamar. Sampai di kamar, ternyata perempuan ini nutup pintunya. Tutup pintunya dikunci. Dan kuncinya dibawa. Kemudian perempuan ini melepas pakaiannya sampai telanjang bulat, Dan ternyata perempuan ini senang dengan laki-laki itu, minta dilayani. Dan ternyata di rumah itu nggak ada orang. Suaminya dia itu pergi ke luar negeri. Jadi dia hendak berselingkuh dengan pemuda itu. Namun pemuda itu adalah pemuda yang soleh. Dia dikenal pemuda yang soleh. Waktu itu ikut jihad melawan penjajah. Penjajah Belanda, penjajah Jepang. Pemuda yang soleh takut kepada Allah. Takut ya luar biasa pemuda ini. Langsung berdoa, Ya Allah, selamatkan saya Ya Allah dari maksiat ini Ya Allah. Selamatkan saya Ya Allah dari maksiat ini Ya Allah. Padahal ini perempuannya cantik. Cantik, kaya, putih, Masya Allah. Ya, tapi dia takut kepada Allah. Dan subhanallah perempuan itu tiba-tiba mohon maaf ya dari farjinya itu keluar darah. Padahal itu bukan waktunya, bukan waktunya haid. Bukan waktunya menstruasi. Tiba-tiba keluar darah. Akhirnya perempuan ini malu. Dia tutup pakaiannya. Eh, dia tutup eh, dengan pakaiannya ya. Kemudian dia buka pintunya. Kemudian pemuda ini lari keluar. Wah ini Masya Allah. Diajak perempuan yang cantik. Punya kedudukan cairong Tapi dia ingat Allah. Ingat Allah. Ini perlu contoh-contoh yang sangat baik. Eh, karena kalau zaman sekarang ini jangankan perempuan cantik dan punya kedudukan, perempuan nggak cantik nggak punya kedudukan aja kalau gratis nggak ada yang nolak biasanya. Wah ini sudah cantik punya kedudukan ditolak, saya takut kepada Allah luar biasa. Dan pemuda tersebut itu eh, kalau berdoa kepada Allah ada masalah dia bertawasul, tawasul dengan amal solehnya, menyebutkan amal solehnya itu ya. Itu boleh, itu boleh ada contohnya tiga pemuda yang masuk di dalam gua itu. Hadisnya panjang. Termasuk ketika itu eh, bapak ini sudah eh, usianya bertambah ya. Eh, ketika itu berangkat haji. Zaman dulu haji itu naik kapal laut. Itu banyak orang-orang titip. Saya titip, titip, titip untuk family saya di sana. Titip untuk ini, titip untuk itu. Banyak. Ya dibawa titipannya orang-orang. Subhanallah ketika sampai di Jeddah. Di pelabuhan Jeddah itu titipannya orang-orang hilang semuanya. Akhirnya bapak ini bingung. Waduh titipannya orang-orang hilang semuanya. Dicari-cari tidak ketemu. Sampai menjelang kepulangan, kurang lebih seminggu sebelum pulang, Bapak ini berdoa di depannya Ka'bah, bertawasul kepada Allah, menyebutkan amal solehnya tadi. Ya Allah, saya dulu pernah diajak seorang perempuan yang cantik, yang putih untuk berbuat serong. Tapi saya nolak, Ya Allah. Saya takut kepadamu, Ya Allah. Kalau memang amalku itu engkau kabulkan, Ya Allah. Temukan barang-barang yang hilang. Temukan titipannya orang-orang. Doa tawasul kepada Allah. Dan subhanallah langsung mustajab doanya. Jalan beberapa langkah itu barang-barangnya orang yang hilang ketemu semuanya. Itu secara akal tidak masuk akal loh itu. Itu tidak masuk akal. Tapi ini kun fayakun. Kun fayakun. Mustajab. Kalau kita sudah bicara iman, bicara iman, itu akal kadang nggak bisa nerima. Matematika nggak berlaku. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini mari kita eh, mencontoh Nabi Yusuf. Eh, berdua-duaan dengan wanita itu bahaya, pacaran. Tidak ada pacaran dalam Islam. Dan pacaran bukan merupakan ukuran untuk menuju pernikahan. Karena sering dikatakan pacaran itu penuh dengan kepalsuan. Sesuatu yang dibangun atas dasar kepalsuan hasilnya adalah palsu. Sehingga banyak orang pacaran lama 4 tahun, 5 tahun. Mulai dari awal kuliah pacaran sampai lulus. Lalu nikah. Nikah berapa lama? Beberapa bulan bubar nikahnya. Karena dulu palsu semua, sekarang asli. Aslinya jelek ternyata. Nah, ini hati-hati, Masya Allah. Kemudian uh, dikatakan, Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri lidambiki innaki kunti minal khati'in. Hai Yusuf, berpalinglah kamu dari ini semuanya. Dan engkau, wahai perempuan, uh, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat salah. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah bagian ketiga kita lanjutkan eh, apa namanya berita ini menyebar di seluruh negeri. Oh, akhirnya istrinya Al Aziz ini merasa malu dan kemudian sampai akhirnya Nabi Yusuf eh, ya ceritanya panjang sampai di penjara akhirnya dan nanti juga ada cerita perempuan-perempuan yang melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai mereka itu memotong uh, tangannya sendiri. Nah, itu insya Allah bagian ketiga nanti ya. Insya Allah semoga kisah ini bermanfaat. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran untuk kita dan untuk keluarga kita semuanya dan untuk kaum muslimin. Allahumma amin. wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Demikian itulah Demikian Demikian kajian kita pada malam hari ini dan selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita akan masuk pada sesi pertanyaan pertama. Ya, sebentar ya. Ya. Iya, fadal. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana hukum memfilmkan kisah-kisah Nabi, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam dengan tujuan dakwah dan syiar Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, Pertama-tama kami memohon yang kirim SMS yang sesuai dengan materi ya. Karena ini ada beberapa yang di luar materi dan saya nggak akan menjawabnya. Jadi sayang sudah dikirim nanti nggak dijawab. Yang sesuai materi aja kisah-kisah para nabi. uh, dan juga lebih khusus adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. salam. Ini pertanyaannya bagaimana hukum menfilmkan kisah-kisah Nabi, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam dengan tujuan dakwah dan syiar Islam. Mengenai e, seperti ini memang para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Yang mengatakan boleh itu ini untuk pelajaran penting sekali daripada film-film yang lain-lainnya lebih baik film ini. Ini diambil hikmahnya dan ini juga merupakan alternatif dan macam-macam alasannya. Yang mengatakan tidak boleh mengatakan uh, terlalu mulia. Seorang nabi terlalu mulia kalau difilmkan itu, terlalu mulia. Bahkan nanti khawatirnya kita malah uh, merendahkan nabi itu. Difilmkan, nanti yang memerankan nabi siapa? Terlalu mulia kalau diperankan oleh seseorang atau mungkin dibuat animasi-animasi dan macam-macam. Jadi memang ada dua pendapat seperti itu, ya, dua pendapat seperti itu ya ya mungkin ya lebih hati-hati ya, lebih hati-hati tidak difilmkan lah, tidak difilmkan lebih hati-hati. Lebih baik diceritakan saja, diceritakan dengan cerita yang mudah sehingga mudah difahami, itu lebih aman dan kita juga keluar dari uh, perbedaan pendapat. Seperti itu. Karena nanti khawatir kita justru merendahkan derajat Nabi, merendahkan derajatnya, digambarkan kayak gini, masa Nabi kayak gitu yang memerankan juga siapa, ya, nggak pantas, ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya, ya Fadl ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. Kami beli buku cerita nabi-nabi yang bergambar dari 25 nabi. Semua nabi digambar kecuali Rasulullah SAW. Apakah boleh dibaca untuk anak-anak kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini sama dengan tadi ya, hampir mirip ya. Eh, buku cerita nabi-nabi yang bergambar. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada gambarnya. Apakah boleh? Itu jangan, jangan. Sekali lagi terlalu mulia. Seorang nabi terlalu mulia kalau digambarkan. Terlalu mulia nabi itu digambarkan. Jangankan menggambarkan Nabi, menggambarkan para sahabat aja, para ulama mengatakan tidak boleh. Terutama Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhu majma'in. Seperti itu. Jadi terlalu mulia kalau digambar-gambarkan. Jadi ya, sebaiknya cerita aja. Cerita dan cerita dibuat yang semudah mungkin. Yang kira-kira orang bisa dengan mudah memahaminya. Yang sistematis, yang praktis seperti itu. Jadi carilah buku-buku yang begitu, yang begitu. Dan itu ada ya, ada tanpa gambar. Karena kalau dengan gambar sekali lagi terlalu mulia Nabi digambarkan. Seperti kita lihat di televisi ya. Oh, Nabi Yusuf atau Nabi Musa digambar. Masa Nabi Musa kayak gitu? Apakah Nabi Musa kayak gitu gambarnya? Jenggotnya, wajahnya, masa kayak gitu? Enggak mungkin. Tentu lebih mulia dari yang seperti itu. Apalagi gambar-gambar yang ada kadang cenderung untuk malah melecehkan seorang Nabi. Melecehkan seorang Nabi. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Fadol. Ya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Yusuf lebih tampan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan pada umumnya orang menganggap Nabi Yusuf itu lebih tampan dari semua nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Nabi Yusuf itu memang tampan, bahkan disebutkan dalam hadis eh, Nabi Yusuf diberi oleh Allah, diberi oleh Allah syatrul jamal, syatrul jamal, separuh ketampanan. Kalau Nabi Muhammad SAW tampannya utuh semuanya, 100% ketampanannya. Jadi Nabi Yusuf itu ganteng, tampan ya. Tapi dengan Nabi Muhammad kalah ganteng, gantengan Nabi Muhammad SAW. Cuman bedanya kalau Nabi Yusuf itu orang bisa melihat dengan sepenuh hatinya, sepenuh pandangan matanya. Sehingga sampai para wanita melihat terfitnah sampai ketika hendak motong e, buah-buahan terpotong tangannya. Kalau Nabi Muhammad SAW walaupun lebih ganteng. Nabi Muhammad punya wibawa yang dahsyat sekali. Sehingga orang melihat wajahnya Nabi Muhammad sepenuhnya itu nggak mampu. Langsung menunduk, sungkan langsung. Lihat wajah Nabi Muhammad langsung sungkan, langsung nunduk. Seperti itu. Karena dahsyatnya haibah haibatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berwibawa. Tapi tentu ada tingkatan-tingkatan. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul bashar, khairul khalaiki ajma'in, pemimpin semua manusia. Bahkan beliau adalah makhluk yang terbaik di alam semesta ini. Lebih baik dari manusia, dari malaikat, dari semuanya. Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ya, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya cintai karena Allah, kitab yang memuat kisah-kisah tentang para nabi dan kisah-kisah para salafus Salih yang paling lengkap dan eh, Bagus. Bagus. Judulnya apa? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Mengenai buku-buku seperti ini banyak ya. Kalau kisah-kisah para nabi itu yang paling bagus yang ditulis oleh Ibnu Kathir. Al-Bidayah wan Nihaya. Itu juga ada terjemahannya ya. Kisah-kisah para nabi Ibnu Kathir Tinggal sekarang ya lihat uh, penerjemahnya bagus apa enggak. Karena saya terjemahannya kurang ikuti ya. Kalau bahasa Arabnya ya bagus. Al-Bidayah wa Nihaya Ibnu Kathir bagus sekali. Kemudian juga ada kisah-kisah para nabi yang untuk anak-anak. Itu bagus. Ada beberapa penerbit itu saya pernah lihat. Ya tanyakan aja di toko-toko buku yang bisa dipercaya. Kemudian juga kisah-kisah para salafus soleh. Itu banyak juga ada uh, sifatus sofwah Sifatus Sofwah ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ada juga uh, Siyar A'lamin Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian juga ada Suwar min Hayatis Sahaba dan Suwar min Hayat Tabi'in. Itu bagus ya. Ditulis oleh Abdurrahman Rafat Basya. Ya, adapun terjemahannya uh, saya kurang ikuti ya, coba tanyakan di toko-toko buku. Dan semoga terjemahannya itu menjaga keotentikan sehingga tidak merubah kisahnya insyaallah. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum. Ustaz barakallahu fiik. Saya saya sering merasa diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua. Saya pernah mencoba memberitahu mereka apakah tindakan saya bisa dibenarkan. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah wa iyyakum. Uh, memang ya, dari kisah Nabi Yusuf ini kita bisa mengambil pelajaran tentang wajibnya berlaku adil kepada anak-anak, wajib. Karena kalau tidak nanti, maka akan menimbulkan permasalahan, saling benci di antara anak-anak, berkelahi di antara mereka, bertengkar, saling iri dengki dan yang lain-lainnya. Bahkan juga Rasulullah SAW memerintahkan uh, supaya adil, bertakwa kepada Allah dan adil di antara anak-anak agar mereka berbakti semuanya. Dan ketika Anda memberitahu orang tua supaya berlaku adil, ya itu betul sekali, betul sekali. Cuman mungkin caranya ya, cara yang baik, yang sopan, yang akhlak, yang arif, yang bijak ya, karena bagaimanapun juga kita berbicara dengan orang tua. Nah, yang lebih tua dari kita. Memberitahu, menasehati bagus, bagus sekali itu. Jadi benar ya, langkah yang Anda lakukan ini benar hanya mungkin uh, perlu dikemas dengan kemasan yang sangat baik. Perlu juga dengan doa-doa. Dan juga sebelum Anda menyampaikan ke orang tua, Anda usahakan sholat dulu minta petunjuk Allah. Agar nanti oleh Allah diberi cara yang terbaik ketika menyampaikannya. Dan supaya orang tua juga dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Seperti itu. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan radio dakwah Islam, penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, anak ingin bertanya, apakah benar Allah Subhanahu wa taala mencabut imannya seseorang selama uh, eh, kami ulangi, apakah Allah Subhanahu wa taala mencabut imannya seseorang selamanya? Lalu apakah bisa orang itu beriman kembali sedang ibadahnya tidak diterima lagi karena imannya hilang? Syukran dari Pakis. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Eh, ini dalam konteks apa yang Anda tanyakan ini ya, mencabut keimanan. Maksudnya apa dulu mencabut keimanan itu? Orang itu kalau baik lahir batin ya, luar baik, dalam baik, iman, amal soleh, gak akan dicabut imannya. Sampai mati pun di istiqomah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi orang beriman dan beramal soleh oleh Allah dijadikan tetap istiqomah di dunia dan di akhirat. Ini mencabut iman yang Anda maksud ini apa dulu ya? Yang jelas pokoknya kalau ada orang berbuat maksiat, merasa imannya lemah atau mungkin orang itu murtad, dia masih punya kesempatan untuk kembali lagi kepada Islam. Kembali lagi kepada Islam, taubat, menyesal kepada Allah. Insya Allah orang yang taubat, taubatan nasuha, menyesal, nggak akan berbuat lagi, janji nggak akan mengulangi selama-lamanya, banyak berbuat baik, insya Allah imannya akan dijadikan oleh Allah eh, bertambah, imannya dijadikan oleh Allah yazid, yazid bertambah terus. Seperti itu ya, mudah-mudahan uh, sesuai dengan yang Anda maksud dalam pertanyaan ini insya Allah. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustadz, Anda mau tanya, Apakah sifat sabar itu harus ada pertolongan Allah dulu, seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam? Setelah ada tanda dari Allah, baru bisa sabar. Dan Ustadz, apakah kelebihan-kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam selain ketampanannya? Terima kasih Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, kesabaran itu adalah dengan latihan sabar. Latihan sabar, dan juga ada upaya-upaya kemauan untuk sabar. Dan Allah nanti akan menolong dia. Jadi ada kemauan dulu, ada usaha dulu, ada keinginan dulu. Allah nanti kemudian juga nolong. Jadi kita jangan hanya menunggu saja ya, kita juga berusaha. Nabi Yusuf berusaha, Nabi Yusuf itu baik, nggak mau. Walaupun ada dorongan untuk oh, mau berbuat maksiat keras, tapi beliau nggak mau. Kemudian ditolong oleh Allah, dijadikan tambah sabar, tambah istiqomah. Seperti itu. Jadi eh, kemudian juga kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf, kesolehan seseorang itu menjadikan orang itu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ini penting loh ya ini, ini kata-kata yang eh, sangat mendalam. Kalau anda itu orang yang baik lahir batin, maka nanti Allah akan melindungi anda. Ketika anda mau berbuat maksiat oleh Allah digagalkan. Ketika anda mau berbuat baik oleh Allah dimudahkan. Bahkan ketika ada bencana-bencana Allah menyelamatkan anda. Itu di luar perhitungan semuanya. Karena apa? Karena kesolehannya. Karena kita sholat dengan baik, ngaji Quran, kita membaca dikir, dan yang lain-lainnya. Kita menjadikan pertolongan Allah seperti itu. Kemudian juga meninggalkan maksiat. Itu mendatangkan pertolongan Allah semuanya. Adapun kelebihan-kelebihan Nabi Yusuf selain ketampanannya ya banyak sekali. Beliau mempunyai ilmu yang sangat mendalam. Ilmu oh, diberi oleh Allah hikmah, hikmah, ilmu, hikmah itu ilmu yang sangat mendalam luar biasa hikmah itu. Karena itu Allah mengatakan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Orang yang diberi hikmah oleh Allah berarti dia diberi dengan pemberian yang sangat banyak. Kalau ilmu sedikit, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tiadalah diberikan kepadamu daripada ilmu itu melainkan sedikit. Ilmu sedikit, kalau hikmah banyak. Hikmah itu mengetahui sesuatu permasalahan sampai sampai ke dalam sekali pengetahuannya luas sampai ke dalam dan dia benar-benar bijaksana seperti itu. Jadi kelebihannya Nabi Yusuf ini banyak ya, pinter, cerdas, bahkan juga dalam urusan dunia beliau pandai mengatur uh, perbendaharaan di negeri Mesir. Nanti kita bisa melihat dalam perjalanan perjalanan uh, uh, kisah ini ya, ketika beliau jadi menteri dan yang lain-lainnya. Jadi banyak kelebihan beliau. Nah, sebentar ya. Ya, Fadol silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq Pak Ustadz. Apakah pahala amal yang kita pakai untuk tawasul akan hilang? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Tentu tidak hilang pahalanya ya. Karena Rasulullah SAW membenarkan perbuatan itu. Menyetujui perbuatan itu. Mentakrir, takrir. Eh, Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadis sahih yang panjang tentang tiga orang ya yang keluar sampai singkat cerita mereka itu terperangkap di dalam gua dan tertutup oleh batu besar. Lalu masing-masing mereka bertawasul dengan amal solehnya, yang satu dengan baktinya kepada orang tua, yang satu dengan meninggalkan zina padahal dia mampu melaksanakannya, yang satu itu menepati upahnya kepada pembantunya. Lalu oleh Allah dibukakan eh, pintu gua itu. Batu besarnya menyingkir. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyetujui. Artinya itu boleh dan berarti pahalanya pun eh, tetap enggak hilang pahalanya itu, tetap. Itu bukan berarti enggak ikhlas ya, tetap pahalanya. Jadi tawasul dengan amal soleh itu boleh dan pahalanya tidak hilang. Pahalanya tidak hilang, pahalanya tetap. Ya, Fadol silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Eh, saya mau menanyakan tentang cadar. Apakah bagi wanita itu wajib untuk memakai cadar agar terhindar dari segala fitnah? Jazakumullahu khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Uh, cadar itu hukumnya ada dua. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Wajib. Kalau nggak pakai cadar dosa. Ini yang mengatakan mempunyai dasar-dasar yang kuat. Pendapat kedua mengatakan afdol dan sunnah. Afdol dan sunnah. Baik sekali ya, baik sekali. Tapi nggak sampai ke derajat wajib. Dan pendapat ini juga mempunyai dalil-dalil yang sangat kuat. Nah, jadi seperti itu, tentu saja yang lebih baik itu pakai cadar. Karena sumbernya fitnah itu wajah. Terutama yang wajahnya itu benar-benar menarik ya, cantik. Itu sangat dianjurkan pakai cadar untuk menghindari fitnah. Jadi kalau anda hendak memakai cadar silakan pakai cadar. Tapi perlu dipelajari dulu yang matang ya. Siap e, menanggung segala resikonya. Mungkin nanti akan dilecehkan oleh orang, dihina dan macam-macam. Siap semuanya. Bismillah, tawakal tu Allah pakai cadar. Dan usahakan istiqomah kalau pakai cadar. Jangan nanti pakai cadar, berapa bulan dilepas. Nah itu dampaknya buruk nanti. Lebih baik orang tidak memakai cadar, lalu memakai cadar daripada orang memakai cadar lalu melepas cadar. Nah, itu. Karena kalau memakai lalu melepas itu dampaknya nanti e, buruk sekali. Buruk sekali untuk dia, untuk masyarakat dan untuk yang lain-lainnya. Jadi cadar itu baik sekali ya, baik sekali bahkan ada yang mengatakan wajib dan semuanya adalah benar. E, yang mengatakan cadar itu buruk tidak ada. Yang mengatakan cadar itu jelek nggak ada. Ya, silahkan. Bentar ya. Ini panjang sekali dan banyak singkatan-singkatannya ya. Ya mohon maaf kami tidak jawab nanti sulit baca singkatan-singkatan itu panjang sekali ya. Uh, eh, Fadal silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita agar terjaga dari perbuatan zina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Eh, bagaimana eh, caranya agar kita terjaga dari perbuatan zina? Caranya adalah anda mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan zina. Hukumnya, ancamannya, dahsyatnya. Nanti jadi takut. Itu kita sudah sering bahas ya masalah zina ini. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti eh, rekamannya di setel kembali ya zina itu adalah perbuatan dosa, maksiat. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina. Jadi mendekati aja nggak boleh. Pacaran mendekati nggak boleh. Berdua-duaan dengan perempuan mendekati nggak boleh. Karena zina itu fahisyah, perbuatan keji dan jalan yang buruk. Fahisyah, keji. Dilarang oleh Allah, melanggar yang haram ngerusak keluarganya orang, ngerusak anaknya orang, ngerusak istrinya orang. Apalagi kalau nanti sampai hamil di luar nikah, nanti anaknya nasabnya itu kacau. Nasabnya kacau, nggak jelas, nggak punya bapak anak itu. Belum lagi orang yang zina itu ketika dia menzinai keluarganya orang, nanti ada keluarga dia yang dizinai. Karena ketika ada orang zina, dizinai itu mungkin uh, bapak, bapaknya orang, ibunya orang, kakeknya orang, neneknya orang. Suaminya orang, istrinya orang, anaknya orang, adiknya orang, bibinya orang, pamannya orang, dan yang lainnya. Nanti akan ada, eh, Imam Syafi'i mengatakan zina sama dengan utang. Jadi orang zina sama dengan hutang. Inna zain, inna zina dainun, fa'in akrotahu kanal wafa min ahli baitik. Zina itu utang. Dan orang kalau utang bayar. Ya, orang kalau zina itu utang, nanti bayarnya keluarganya dizinai dizinai, ada yang dizinai keluarganya. Walaupun di rumah dipengit di rumahnya dizinai dalam rumah nanti. Nah, itu kita perlu mikir, supaya kita takut. Apalagi juga kena penyakit-penyakit. Ya, sekarang menyebar penyakit virus HIV, virus AIDS. Sudah banyak di Malang ini banyak yang kena positif banyak. Itu yang sudah terdeteksi. Yang belum terdeteksi juga lebih banyak lagi. Yang lebih uh, yang lebih dahsyat orang baru zina pertama kali zina langsung kena HIV. Habis sudah, habis mati tinggal menunggu kematian aja. Belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit kelamin, penyakit uh, sipilis, penyakit eh, macam-macam lah, macam-macam ya. Oh, raja singa atau apa itu, penyakit macam-macam. Oh, nanti pulang ke rumah istrinya ketularan, ya, nanti punya anak-anaknya ketularan, terus. Itu kalau kita memikirkan ini, kita akan takut berzina. Belum lagi nanti ketika orang zina itu sudah, dia hatinya kotor sekali. Tidak, eh, tidak khusyuk beribadah. Jauh dari Allah. Hidup nggak nikmat. Bahkan setelah zina yang pertama itu dia ingin zina lagi. Ingin zina yang kedua. Yang ketiga ingin terus. Dibendung sulit. Dibendung sulit. Ketagihan. Sampai ada orang tua ya, subhanallah. Orang tua loh ini, umurnya udah 60 lebih. Itu masih seneng zina. 60 lebih seneng zina. Itu orang yang benar-benar bejat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ancamannya dahsyat. Anak muda zina itu jelek. Kalau orang tua zina lebih jelek lagi. Ancamannya empat. Tidak dilihat oleh Allah hari kiamat. Tidak dibersihkan oleh Allah hari kiamat dari dosanya. Tidak diajak bicara oleh Allah. Dan untuknya adab yang pedih. Yaitu syaikhun zanin. Orang sudah tua masih zina. Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Mengaku bujangan. Padahal cucunya segudang. Subhanallah. Nah itu hati-hati zina. Zina ini dahsyat ya. Mari eh, kita pikirkan semua itu supaya kita takut untuk kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Insyaallah, naudzubillah zina, naudzubillah. Kalau sudah zina menyebar kiamat. Itu tandanya kiamat. Maka bencana-bencana musibah akan datang dari sana sini gara-gara zina. Karena itu mari-mari ya, kepada yang mendengarkan dari pihak-pihak keamanan, dari pihak-pihak yang berwenang berwajib ya pejabat-pejabat mari zina ini berantas. Jangan hanya memberantas zina yang liar. Kalau di jalan-jalan diberantas, tapi di hotel-hotel itu gimana dibiarkan? Diberantas semuanya, di jalan-jalan diberantas, di hotel juga diberantas. Ini kasihan, mereka akan cari nafkah. Iya, cari nafkah jangan jualan itu. Cari nafkah jualan yang lainnya, rezeki di tangan Allah. Jadi jangan jualan eh, itu, itu bukan dijual itu untuk nikah. Ya, mudah-mudahan jelas ya. InsyaAllah Allah membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus. Dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah. Selamat dari semua perbuatan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan dari nomornya Mas Rudi ini. Tapi pertanyaan terputus ini. SMS-nya terputus ya. nggak terbaca ya Mas iya. Rudi ya. InsyaAllah yang lainnya saya nanti. Ya, kontrol silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah selanjutnya ada kisah Nabi Khidir dan apakah Buddha itu sebenarnya juga Nabi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya insya Allah nanti insya Allah kita akan bahas juga ya. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan Nabi Khidir insya Allah ya. Kemudian mengenai Buddha itu sebenarnya juga Nabi. Itu insya Allah nanti kita bahas ya. Eh, apakah Buddha itu Nabi atau bukan nanti kita bahas. Yang jelas kalau agama Buddha sekarang agama yang batil, agama palsu. Eh, agama batil, agama kafir, ya, kekal di neraka selama-lamanya. Dan kita harus mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Itu juga orang Buddha ya. Uh, seperti itu. Uh, ya, fadol. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum pacaran sedangkan sebelum menikah harus mengenal terlebih dulu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sering dijawab ya, hukum pacaran itu adalah haram dan tidak ada dalam Islam. Mengenal terlebih dahulu itu memang perlu, tapi bukan dengan cara pacaran. Caranya ta'aruf yang syar'i ya, ta'aruf yang syar'i, tukar menukar biodata, lalu saling mempelajari, dipelajari, dicari tahu tentang uh, siapa laki-laki itu, siapa perempuan itu cari tahu. Uh, dalam uh, di kampungnya, di sekolahannya, di keluarganya telah kita tahu pasti, bertanya-tanya, musyawarah, istikharah, mantap semuanya. Ya bismillah. Ya khidbah ya, lamaran, kemudian menikah. Jadi bukan berarti dengan pacaran. Pacaran itu enggak menjamin lah, enggak menjamin. Karena penuh dengan kepalsuan. Sesuatu yang dibangun dari kepalsuan hasilnya adalah palsu semuanya. Dan sekali lagi tidak menjamin. Ya, mungkin itu dulu ya. Di sini banyak SMS tapi banyak yang di luar materi dan mohon maaf enggak dijawab. Eh, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkanlah hati-hati kami. Dan peliharalah kehormatan-kehormatan kami. Allahumma yastir lana umurana. Ma'arrahati likulubina wa abdanina. والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا Ya Allah Berikanlah kemudahan dalam semua urusan kami Dengan hati dan badan kami yang santai Dan dengan keselamatan untuk agama kami dan dunia kami يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة Wahai Allah yang memberikan kemudahan kepada semua yang sulit. Berikanlah kemudahan pada setiap kesulitan yang kami hadapi. Karena menjadikan mudah sesuatu yang sulit bagimu adalah mudah. Berikanlah kemudahan untuk kami dalam semua urusan kami, ya Allah. urusan dunia, agama, akhirat semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Ya Allah, hindarkan kami dari semua perbuatan yang mendatangkan murkamu, Ya Allah. Kami ingin ridhomu, kami ingin cintamu ya Allah. Jadikanlah cintamu lebih kami cintai dari semua cinta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.